Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah di antaranya dengan kita berusaha untuk memahami apa yang Allah telah kenalkan kepada diri kita itu asma Allah al-husna yang mudah-mudahan dengan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala akan semakin membuahkan paling tiga tentang tiga hal penting yaitu al mahabbah, al-khauf waraja atau al-hub, al-khauf waraja. Yang tiga ini kata para ulama merupakan pilarnya ibadah. Yang diantara mereka mengatakan Man Allah bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang dia beribadah kepada Allah hanya dengan cinta semata, dia zindik. Zindik itu munafik berat mendekati kekafiran. Kenapa dikatakan zindik? Karena dia hanya cinta, cinta, cinta, cinta, cinta, tapi nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Zindik. Seharusnya kalau betul-betul dia cinta kepada Allah Ta'ala, akan diikuti dengan sifat ittiba. Betul-betul mengikuti apa yang menjadi panduan Allah Ta'ala. Orang yang cinta itu mesti dia akan mengikuti apa menjadi kemauannya. Allah punya panduan dalam kehidupan ini yang diajarkan lewat Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, mesti dia harus ikuti. Kalau dia hanya bilang cinta-cinta tapi nggak mengikuti panduan Nabi, maka dia maka termasuk zindik orang hanya ngobrol perkataan cinta tapi tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah lewat nabinya. Waman abadallaha bil khawfi wahdah fawal haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan takut semata, maka dia khawarij. Haruri itu nama lain khawarij. Haruri nisbat kepada ini haura tempat yang mereka biasa berkumpul. Sehingga nisbatnya kepada tempat tersebut haruri. <clears throat> Oleh karena itulah <clears throat> Mereka sebut dengan ini orang-orang Haruri yang sesungguhnya pemikirannya Khawarij. Khawarij di antara pemikiran menonjolnya adalah mengkafirkan kaum muslimin. Karena melakukan dosa besar. Seakan ada asaan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Takutnya sampai membawa kepada putus asa. Ini yang tidak boleh. Wa man abadallaha birraja'i wahdah fawal murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan harapan saja, terlalu tinggi harapannya, takutnya gak ada atau sangat kurang, maka dia murjiah. Murjiah adalah salah satu di antara kelompok kaum muslimin yang memisahkan antara iman dan amal. Iman tidak berkaitan, amal tidak berkaitan dengan iman. Sehingga imannya nabi dan imannya pecolek. Ah, karena amal itu nggak berkaitan dengan iman. Ini murjiah. Karakter yang menonjolnya adalah yaitu meremehkan dosa-dosa karena memang rasa takutnya seperti nggak ada atau kecil. Yang besar harapan dia. Adapun mukmin yang bertauhid adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan tiga pilar ini. Waman abadallaha bil hubbi wal khawfi warrajai fawal mu'min muwahid. Adapun barang siapa yang dia beribadah kepada Allah dengan cinta dan cinta itu yang akan menggerakkan dia sebagai energi besar untuk seseorang dia berbuat yang membuat dia tahan batin, yang membuat dia sangat menikmati apa yang dia lakukan cinta dan dilandaskan dengan al-khauf rasa takut yang akan menandiri dia dari segala yang akan membinasakan dia dari melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala takut tapi tidak sampai membawa kepada sikap putus asa karena sikap putus asa adalah haram dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan harapan dengan cinta, takut dan berharap. Yang harap uh, harapannya itu membuat dia pun selalu terpacu. Karena ada harapan-harapan yang dia inginkan. Orang yang beribadah kepada Allah dengan cinta, takut yang tidak membawa kepada putus asa, harap yang tidak membawa kepada peremehan dosa, tidak membuat merasa dia aman dari dosa, maka orang ini adalah mukmin muwahid. Mas kalian, di antara target kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana bisa semakin tumbuh rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketika kita telah pelajari tentang sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang tidak ada cacatnya, yang menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada hambanya, maka ini akan menimbulkan kecintaan besar kepada Allah taala. Sampai pada tingkat munculnya kerinduan merindukan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menjadikan kehidupan itu menjadi sangat luar biasa bagi seorang mukmin. Kerinduannya kepada zat yang maha sempurna sehingga orientasi dia senantiasa keridhaan Allah, senantiasa kampung akhirat. Kita tumbuh seperti itu sangat gampang. Tapi kalau belum ada tertanam perasaan cinta seperti itu, maka apa yang datang dari Allah itu dianggap nyebeli. Ah, nyebelin, beban, ngerepotin, sehingga dianggap menjadi beban-beban bagi dia. Maka yang ada protes semuanya. Perintah, perintah, perintah, perintah, larangan, larangan, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ini gak boleh, itu gak boleh. Itu karena nggak ada apa-apanya di hati, dalam hatinya dengan Allah Ta'ala. Seperti kalau orang tahu persis dosanya itu sangat sayang, sangat ingin mahasiswanya itu berhasil, sukses, maka kalau dosa itu dia bagaimana memberikan tugas, dia memberikan langkah-langkah untuk menjadi orang yang betul-betul menuju pakar, itu mahasiswa faham. Ini karena kecintaan dosen, dosen menginginkan kita yang terbaik, melatih kita ini bagaimana betul-betul bisa menjadi sempurna. Tapi kalau enggak, Allah dosanya killer, enggak enak. Kita ini hanya dibebani aja dengan tugas, tugas, tugas, tugas. Lagi mana? Apa dosennya minta enggak usah masuk aja, enggak usah ngajar, pray terus. Ya usah, enggak usah sekolah aja. Enggak usah kuliah, bebas nggak kena apa-apa, tapi nanti tetap bebel menjadi orang yang tidak punya keterampilan apa-apa, nggak tahu apa-apa. Ini sudut pandang yang berbeda. Ketika dia tahu bahwa yang itu betul-betul sangat sayang, sangat ingin kita ini terdidik menjadi sempurna, menginginkan yang terbaik untuk kita, akan berbeda bagaimana rasa yang dia rasakan. Sebagaimana ketika kita faham Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Al-Alim, Allah itu As-Sami Al-Basir. Itu akan tumbuh di antaranya ini kecintaan dan apa yang Allah berikan kepada kita merupakan bagian kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Demikian pula akan menemukan rasa takut. Harus menemukan rasa takut. Semakin dia mengenal Allah, harus ada semakin tumbuh rasa takutnya kepada Allah Ta'ala. Innama yakshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang benar-benar bisa punya rasa takut kepada Allah dengan benar hanyalah para ulama. Dikaitkan antara ulama dengan rasa takut. Ini rasa takut yang tumbuh dengan ilmu. Rasa takut khosyah itu Rasa takut yang tumbuh dengan ilmu. Semakin dia berilmu tentang Allah, maka semakin tumbuh rasa takutnya. Maka kata Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, "Kafa bi khasyatillahi ilman." Cukuplah rasa takut seorang hamba kepada Allah menunjukkan dia berilmu. Ilmu itu mesti menuntun dia untuk memiliki rasa takut yang lebih. Dan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, sekalian, akan semakin menimbulkan harapan kita yang besar. Dan yakinnya kita dengan harapan tersebut, harapan tentang pahala di sisi Allah, harapan tentang surganya, harapan tentang mendapatkan lipatan ganda yang kita tidak pernah merasa akan tertipu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti tumbuh di antaranya ketika seorang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah masuk pada pembicaraan di antara asma Allah sekalian Al-Latiful Khabir. Al-Latiful Khabir. Al-Latif Al-Khabir. Dua nama yang saling mencakup di dalamnya. Al-Latif di dalamnya mengandung yaitu cakupan Al-Khabir. Mari kita langsung lihat apa yang dikatakan beliau di sini, Bapak sekalian. Wahuma ismani taqarrara wuruduhuma mujtami'ina mujtami'aini fi iddati ayatin minal Qur'anil Karim. Dua nama ini adalah nama yang banyak diulang oleh Allah Ta'ala di berbagai macam ayat dalam Al-Quranul Kirim. Di antaranya ayat-ayat yang mengandung atau yang Allah sebutkan di dalamnya Al-Latiful Khabir. La tutrikuhul absar. Wa huwa yutrikuhul absar. Wa huwa latiful khabir. Kalian tidak akan bisa menjangkau uh, ya ini kalian tidak akan bisa pandangan Anda tidak akan bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yutrikuhul absar. Sedangkan Allah pandangannya menembus melihat kalian secara keseluruhan. Wahwal latiful khabir, Allah dat yang latif, yang maha lembut, al khabir yang maha detail pengetahuannya ilmunya. Mas kalian, ayat ini berkaitan dengan permintaan Nabiullah Musa alaihissalam untuk melihat Allah Ta'ala supaya Musa tambah mantep. Musa pengen melihat Allah. Kata Allah, Musa kamu lihat ke gunung sana. Nanti kalau kamu bisa lihat, maka kau akan melihat Allah. Dan Allah memunculkan cahayanya sampai membuat Nabi Musa pingsan. Gak bisa melihat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, para ulama menjelaskan kita tidak akan pernah bisa sanggup melihat Allah taala. Adapun di akhirat kelak kita akan diberikan kesempatan Allah bisa melihat wajah Allah, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan karunia kenikmatan yang paling puncak terhadap kenikmatan alul jannah. Sebagaimana Rasulullah SAW banyak menyampaikan dalam hadisnya bahwa nanti Anda akan melihat Allah seperti melihat bulan. Artinya bukan Allah seperti bulannya, tapi melihatnya kita sebagaimana kita melihat bulan yang tidak saling berdesakan. Semuanya bisa melihat. Ya ini maksudnya orang-orang mukmin bisa melihat Allah Taala tanpa berdesak-desakan. Dan nikmat melihat Allah ini, bos sekalian, nikmat yang mengalahkan semua kenikmatan alul jannah. Ketika Allah menggambarkan seberapa kadar kenikmatan jannah yang dinikmati oleh seorang mukmin alul jannah Ma'adatul ibadiyah ibadiyas salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar nikmat di jannah kata Allah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh saleh niku ini pun kali saleh kepada Allah saleh kepada makhluk saleh kepada Allah dia betul-betul memiliki Hati yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Hatinya ada rasa takut Allah. Dia menampak ibadahnya bagus kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia nampak saleh. Yang saleh kepada Allah itu, bos kalian, pasti akan melahirkan kesolehan kepada makhluk. Orang yang benar-benar saleh kepada Allah pasti otomatis akan melahirkan kesolehan kepada makhluk. Karena bermuamalahnya dia kepada makhluk itu cerminan dari keyakinan dia terhadap Allah Ta'ala. Kalau orang soleh kepada Allah itu artinya orang yang betul-betul membuat Allah ridho. Dan dia senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah itu mencintai hamba Allah yang penyayang, yang lembut, yang dermawan, yang pemaaf, yang sabar, yang konaah, yang tidak menyakiti orang, maka tentu hamba yang betul-betul saleh kepada Allah itu akan berbuat seperti itu. Sehingga otomatis pasti akan saleh kepada para makhluk, para hamba Allah yang lainnya. Itu otomatis. Karena kesalahan kepada makhluk ini buah dari kesalahan dia kepada Allah Ta'ala tapi boten sewalipun. Tidak sebaliknya. Orang yang kelihatan baik kepada manusia itu pasti baik kepada Allah. Oh, boten tidak begitu. Tidak begitu. Orang baik kepada orang itu bisa karena kepentingan-kepentingan tertentu. Sama. Orang yang takwa pasti sholat tapi orang yang salat terang tentu takwa dia mboten. Orang yang takwa mesti salat karena Allah mencintai salat dan mewajibkan salat. Tapi orang yang kelihatan salat belum tentu takwa. Orang-orang munafik derek salat mboten. Ya ikut salat. Wong mereka itu jadi katakan muslim itu karena bersama muslimin, syahadat, salat, bareng-bareng, sehingga kelihatan nampak. Apalagi kalau di zaman-zaman kayak gini itu, suasananya suasana gini ini, mau pil-pilan, Wah sergap sekali ke masjid, ke pengajian, ketemu kiai, ketemu ustad, ketemu wah, masya Allah kelihatan. Karena ada kepentingan kalau udah selesai? Gak tentu setahun sekali. Belum tentu dua tahun sekali. Mas kalian, demikian pula berkaitan dengan muamalah kepada hamba. Bahkan ketidaksolehan kepada makhluk itu indikasi gak soleh kepada Allah Ta'ala. Contoh, Nabi dilapori kepada oleh seseorang, ya Rasulullah, si fulana. Si fulana ini terkenal uh, salat malamnya, terkenal puasanya. Ada ibu-ibu terkenal salat malamnya, terkenal puasanya. Tapi dia itu kalau dengan tetangga cengkre. Bahasa Jawa itu cengkre. Kertas sebutan cengkre cengkrik, jelek. Kalau dengan tetangga jelek. Kata Nabi, Hia finnar. Dia di neraka. Seakan-akan kesalahan dia kepada Allah itu ambiar. Dengan jeleknya dia kepada tetangganya. Karena kalau betul-betul soleh kepada Allah, pasti dia akan baik dengan tetangga. Terjaga lisannya, terjaga perbuatan-perbuatannya. Sekalian demikian. Sehingga orang dikatakan saleh itu kalau saleh kepada Allah dan saleh kepada ini para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ah, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di surga mala aidun ra'at yang mata belum pernah melihat, wala udhun samiat, telinga belum pernah mendengar, wala khotra ala kalbin bashar, bahkan ter, sempat terbayang pun enggak. Semuanya di luar yang pernah diindra oleh manusia. Seandainya ada kesamaan dalam masalah nama, sungai, anggur, buah-buahan, kemudian ada bantal-bantal, dipan-dipan, kemudian eh, segala macamnya. Itu hanya sama dalam nama tapi berbeda total dalam hakikatnya. Itu nikmat jannah, nikmat surga. Sehingga orang yang betul-betul masuk surga sudah tidak pengen pindah-pindah lagi. Udah nyaman total. Udah nyaman total, gak pengen pindah-pindah lagi. Ah, nikmat melihat Allah itu melupakan nikmat surga. Bisa dibayangkan, sudah nikmat surga itu seperti itu, ternyata ada nikmat lagi yang mengalahkan nikmat, yaitu jannah. Ini yang dikatakan Allah ziyadah. Bahasa kita bonus. Lilladina ahsanul husna wasiyata. Bagi orang yang mereka di dunia berbuat baik, bertauhid, itiba, beramal saleh, maka bagi mereka al-husna yaitu surga, wasiyata dan tambahannya. Tambahannya itu adalah an-natru ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah katakan, wujuhu yawma idil wujuhu yawma wujuhu yawma idil gimana? Dalam surat Al-Fajr, eh, surat Al-Fajr. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil mahjubun. Kalla innahum yauma idin ar-rabbim yauma idin lamahjubun. Ketahuilah mereka ini orang-orang kafir, orang yang fajir, mereka itu nanti di akhirat akan terhalang, terhijab dari Allah Ta'ala. Kata Imam Syafi'i, ayat ini adalah dalil diantaranya manusia akan, seorang mukmin akan Allah berikan kenikmatan melihat wajah Allah, sebagaimana diantara azab Allah adalah mereka tidak melihat Allah terhalang mahjub, terhalang dari melihat Allah Ta'ala. Di akhirat orang-orang mukmin akan dia diberikan kesempatan untuk melihat wajah Allah dan itu kenikmatan yang melupakan kenikmatan jannah. Intensitasnya sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Sehingga semakin dia memiliki ketakwaan yang tinggi, kenikmatan melihat wajah Allah dia akan dipersering oleh Allah telah memiliki kenikmatan yang lebih banyak lagi. La tudrikul absar. Mata Anda tidak akan bisa menjangkau Allah taala. Dan wa yudrikul absar sedangkan Allah eh, sedangkan pandangan Allah sedangkan Allah akan menjangkau ini pandangan Anda. Mas sekalian, orang-orang Mu'tazilah di antaranya berdasarkan ayat ini mengatakan selamanya dunia akhirat tidak akan orang bisa melihat Allah Ta'ala. Sehingga mengingkari seorang mukmin nanti di akhirat melihat wajah Allah Ta'ala. Dengan itu ayat lan tutrikul absar. Tidak akan dia la tutrikul absar. Tidak akan mata itu bisa yaitu melihat wajah Allah Ta'ala. Mas kalian, Idrak Idrak itu melihat dengan sedalam-dalamnya totalitas. Kalau kita dengan matahari, matahari itu tidak matahari itu bisa kita lihat tapi nggak bisa kita idrok. Matahari itu kita lihat, kita lihat oh matahari itu. Tapi kita nggak bisa melihat, maka kita mata kita nggak bisa lihat tembus matahari sampai sehakikat-hakikatnya. Sampai sedalam-dalamnya, ibaratnya luar dalam. Itu yang tidak bisa kita idrak kepada Allah Ta'ala. Adapun melihat Allah adalah melihat. Tapi idrak tidak bisa. Karena idrak itu melihat dengan hakikatnya ibaratnya kita ini. Kalau kita ini melihat orang itu melihat bukan yudrik, bukan idrok. Idrok itu melihat kepalanya, otaknya, dalam-dalamnya dilihat sampai usus-ususnya, sampai segala macamnya kelihatan itu idrok namanya. Sehingga melihat dengan betul-betul transparan, totalitas nggak ada yang terhal. Itu idrok. Ini nggak bisa kita dengan Allah, nggak bisa seperti itu. Melihatnya bisa, tapi idroknya nggak bisa. Ah, di akhirat kelak manusia bisa melihat Allah tapi bukan mengidrok Allah Ta'ala. Kalau pandangan Allah kepada kita idrok. Karena Allah melihat kita sedetail-detailnya, sekecil-sekilnya, gak ada yang tidak terlihat oleh Allah dalam diri kita. Bisa membedakan idrok dengan melihat, melihat biasa seperti itu. Idrok itu melihat dengan jangkauan yang mendalam, totalitas, sehingga tidak ada yang tersembunyi, gak ada yang samar. Maka Allah katakan wa walatiful khabir. Allah lembut, ilmunya mendetail, gak ada yang tidak terjangkau oleh Allah Ta'ala. Kedokteran umum masih umum, masih umum. Masih sifatnya, beratnya kedokteran global umum. Nanti ada yang spesialis lagi, sub-sub-sub spesialis yang tulang, demikian plus plus tulang, ada supnya lagi, supnya lagi. Ah, Allah itu pengetuanya mendetail semua. Tidak ada yang terhalang tentang jangkauan pengetahuan Allah. Ini khobir. Sehingga pengetahuannya mendetail, sangat mendetail. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Kemudian ayat yang kedua. Alam tara anna Allah anzala minas sama iman fatusbihul ardu muhdarratan. Inna Allah latifun khabir. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah menurunkan air hujan dari langit? Yang air ini guna menjadikan bumi itu nampak hijau. Tumbuh, tertumbuhan, nampak hijau. Sehingga hidup dan bermacam tetuman turis kalakum dalam ayat yang lainnya sebagai rezeki buat kalian tumbuh buah-buahan dengan segala macam aneka ragamnya, tumbuh padi-padian, gandum-ganduman sehingga semua menjadi, bisa menjadi makanan bagi manusia, menjadi rezeki bagi manusia. Innallah latifun khabir, Allah dat yang latif yang lembut, khabir Allah dat yang maha detail pengetahuinya. Kalau latifnya yang di atas yang tadi berkaitan dengan pengetahuan Allah yang menjangkau kelembutan Allah, pengetahuan Allah yang detail lembutnya menjangkau semua perkara. Yang kedua ini latifnya berkaitan dengan yaitu kelembutan Allah kepada hambanya yang menyediakan segala macam kebutuhan hamba yang dibutuhkan untuk menopang kehidupannya. Ini kelembutan Allah mencukupi segala macam kebutuhan para hamba. Lembut. Allah lembut berbuat baik kepada manusia, nggak berbuat kasar. Allah nggak berbuat, ya ini jelek pada manusia. Allah berikan kebutuhan-kebutuhan. Kok nyatanya Allah menimpakan musibah? Sampai ada pakar yang komentarnya kalau yang sampai menimpakan yang kalau yang sampai mengadakan musibah ini Allah berarti Allah itu kejam. Oh, masya Allah. Ini orang ini nggak tahu goblok, bodoh atau dia memang yaitu sok nggak tahu, sok nggak paham. Mas kalian, orang tua yang sangat penyayang kepada anak, kira-kira kemungkin mungkin nggak satu saat jewer anak itu, sangat mungkin. Karena sayangnya orang tua kepada anak, biar terdidik, biar kemudian dia lurus, tidak bengkoknya, tidak lanjut. Bukan kasih sayang yang asli kalau anak itu dicor terus. Jalu itu turuti semuanya. Sehingga semua yang disenangi turuti semuanya. Terakhir jaluk, ya ini pedang untuk medang ayahnya sendiri. Berapa banyak anak yang mereka itu dicor terus, dimanja terus, dituruti terus, sampai akhirnya orang tua menjadi budaknya anak. Menangis di hari tua karena salah dalam mendidik anak. Anak dituruti terus kemauannya sehingga dia dimanja, nggak boleh dia dia nggak kasih kesempatan menangis, dibiarkan, dituruti terus. Ini akan bisa menyengsarakan orang tua dari tuanya, sehingga tidak tahu bagaimana meluruskan jiwa anak sudah kadung bengkoknya keterlaluan. Satu saat mesti dia harus diingatkan. Kalau dia menyimpang diingatkan, itu pendidikan yang akan menjadikan anak itu baik. Ah, Allah Ta'ala ketika menimbulkan musibah, apa kata Allah? La'allahum yadharra'un. Agar mereka itu tadarru, kembali bersimpuh, deprok di hadapan Allah, menangisi dosa dan kesalahannya, dedeple, sehingga dia pasrah total kepada Allah Ta'ala. La'allahum ya ya ya tadakkarun lalau miarjiun agar mereka kembali kepada Allah taala. Ini yang Allah inginkan. Sehingga jangan sampai menjadi kita ini bagian orang-orang yang dablek. Dableknya nemen. Sehingga tidak pernah bisa mengambil setiap pelajaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah begitu musibah di mana-mana jelas. Dan akibatnya itu dari akibat syirik, maksiat, tapi justru malah menghidupkan syirik. Syirik dihidupkan lagi. Malah ditantang-tantang. Malah kemudian dia pengen betul-betul ini menghidupkan berbagai macam syirik. Ini manusia yang betul-betul bebel. Dia tidak pernah bisa mengambil pelajaran. Apa yang disediakan, apa yang telah diterangkan, diajarkan Allah, kata Allah, mbok yo kata Allah, kul siru fil ardi, Mbok ya keliling ke dunia, keliling muka bumi. Kalau enggak yang baca sejarah. Kaifa kana akibatul ladina min qablu? Bagaimana sih orang-orang sejarahnya, orang-orang yang dihancurkan Allah pada zaman dulu sebelumnya itu kayak dengan sebab apa? Dengan sebab apa kaumnya Nuh ditenggelamkan Allah? Dengan sebab apa kaumnya Lut dibalik buminya oleh Allah? Dengan sebab apa Fir'aun ditenggelamkan di lautan? Dengan sebab apa Korun ditenggelamkan, ah, diamblekkan ke bumi? Dengan sebab apa kaum Ad dan Samud Allah kirimkan gempa dan angin yang menghancurkan mereka? Tidak lain dengan sebab kata Allah kanu aksaruhum musyrikin. Kebanyakan mereka itu musyrik. Kebanyakan mereka itu musyrik. Kata sebagian orang, kita ini sedekah-sedekah lauk, itu kita tujuannya kepada Allah yang kita minta. Bener, yang benar aja. Kalau ditujukan kepada Allah Ta'ala, itu korban di hari raya. Menyembelih akikoh waktu punya anak. Kemudian dia melakukan sembilan hadiu di waktu haji. Ada syariatnya. Kalau kepada Lot, yang jujur aja kepada siapa? Kepada Tuhan yang maksa atau kepada ada demit-demit di situ yang diinginkan? Hati-hati. Laler saja bisa membuat dia masuk neraka, kata Nabi. Laler. babin. Ada orang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Kira-kira kalau das kebo itu dibelikan lalat, Dapat berapa? Pak? Dapat berapa kintal itu? Ini yang dipersembahkan kerbau das kerbau. Ini adalah musibah di atas musibah. Nanti kalau ditimbulkan musibah baru kemudian manusia teriak-teriak putus asa dari azab Allah Ta'ala. Mas sekalian, Allah dengan kelembutannya mengirim kebutuhan-kebutuhan pada manusia sebagai rezeki buat manusia. Kemudian dalam surat Luqman Allah ketika memenukilkan pendidikan Luqman Luqman itu seorang yang terkenal dikatakan Al-Hakim sangat bijaksana ibaratnya uh, sampel contoh sang maha guru dari kalangan manusia. Orang yang bijak Bagaimana mengajari anak-anaknya yang kisarannya adalah akidah, tauhid. Pesan pertama jangan syirik, kemudian berbakti kepada orang tua, kemudian menegakkan berbagai macam ibadah kepada Allah, menegakkan muamalah-muamalah kepada manusia, jangan sombong, jangan angkuh, jangan kayak khimar yang tidak bisa mengendalikan omongan. Ini pendidikan Rukman. Yang mesti menjadi acuan para guru dalam mengadakan pendidikan manusia. Pendidikan pertama, kenalkan Allah, jangan musyrik. Kalau kita pendidikan agama, nggak usah diajarkan saja di sekolah, diajari saja bagaimana bisa kenyang, bisa dia sehat, nggak ngibadah, nggak apa-apa, kayaknya begitu. Sehingga pelajaran agama nggak perlu diajarkan di sekolah. ngeribet ngeribetik Dianggapnya itu pendidikan yang tidak ada manfaatnya. Kalau orang tidak diajari agama, itu namanya arah pendidikannya pendidikan binatang. Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka itu kayak binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Orang kalau tidak mengenal Allah itu kayak binatang. Urusannya hanya sandang, papan, pangan, nyaman syahwat itu aja. Gak ada yang lainnya. Gak pakai mikir-mikir. Ya ini tentang kehidupan dalam amat. Allah kayak udah tahu-tahu aja. Apa udah pengalaman cerita-cerita kubur, hari kiamat, surga, neraka. Kayak udah pengalaman. Ya kamu ini kafir atau mukmin? Itu aja. Kamu itu kafir atau mukmin? Kalau orang iman itu yakin dengan yang telah diajarkan, kalau memang kafir ya sudah, coret aja Islamnya. Saya kafir gitu aja. Mas kalian, Lokman dalam memberikan pendidikan diantaranya, Ya bunaya, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin, au fi samawati au fil ardi, ya'ti bihallah, inna Allah latifun khabir. Waina, sesungguhnya, seandainya kamu melakukan kebaikan, atau perbuatan apapun baik atau buruk walaupun itu hanya sebesar biji sawi, sebutir debu, selembut atom itu ada di sohra, di padang luas atau fis samawati atau fil ardi atau di langit atau di bumi. Oh, ya tibi Allah, perbuatan Anda sekecil apapun itu akan dilihat oleh Allah taala akan didatangkan oleh Allah balasannya. Yang baik Allah balas, yang jelek Allah balas. Ini untuk menanamkan rasa harap dan takut. Wahai orang berbuat baik, walaupun ada berbuat baik di tempat yang tidak ada orang melihat, kebaikan Anda sekecil apapun, Allah mengetahui dan Allah akan balas kebaikan Anda. Jangan khawatir kebaikan Anda tidak tercatat. Jangan khawatir kebaikan Anda sia-sia. Walaupun Anda masukkan ke kota infak, gak ada yang tahu. Allah tahu dan Allah sudah catat dan tidak akan yang disia, tidak yang disia-siakan oleh Allah Taala. Inna Allah latifun khabir. Allah itu lembut yang detail pengetahuannya, yang total mencakup segala-galanya, tidak ada yang tertinggal dari rahmat Allah Ta'ala. Kemudian, demikian juga ketika Allah bicara tentang istri para istri para nabi. Allah katakan, Waskurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Wahai para istri Nabi, ingatlah terus apa yang telah dibacakan kepada kalian di rumah-rumah kalian. Yang Nabi membacakan ayat Quran kepada kalian oleh para istri Nabi. Yang Nabi mengajarkan pengajaran-pengajaran hikmah yaitu sunah-sunahnya. Itu ingat. Jadikan pegangan. Itu yang akan menyelamatkan kehidupan kita. Demikian pula pesan itu kepada kita sekalian-sekalian. Bapak -sekalian target orang kafir targetnya orang kafir itu membuat muslimin murtad targetnya itu apa benar ya ayatnya ngoten nih ayatnya ngoten iki la yazaluna yuqatilunakum hatta yarutukum antinikum inistata'u Orang-orang kafir itu mereka tidak pernah berhenti. Terus menerus. Akan memerangi kalian. Sampai kalian murtad dari agama kalian. Kalau mereka mampu. Perang ini kuantan kali. Napa kolomben, Perang niku kali. Perang militer, perang pemikiran. Kalau perang militer itu yang diberangus jasadnya, dibawakan tank, dibawakan bom, dibawakan nuklir, dibawakan pesawat perang, pesawat tempur, dibawakan kapal tempur. Pasukan tentaranya banyak. Untuk apa? Memberangus jasad muslimin. Sampai sekarang onten boten kayak gituan. Ya, kalau kita baca berita dan nggak nggak nutup telinga dan mata, ya kita akan tahu semuanya di dunia ini bagaimana gerakan untuk memberangus umat Islam. Yang kedua, perang pemikiran. Perang pemikiran. Kalau perang militer itu yang akan dilumpuhkan, dimatikan jasadnya, kalau perang pemikiran yang akan dimatikan pikirannya. Sehingga casingnya muslim, dia blegernya muslim, Pikiran Islamnya dimatikan, diganti komunis, diganti sekuler, diganti pemikiran kekafiran, sehingga tidak tersisa lagi pemikiran Islamnya. Maka muncul orang-orang yang mereka ini Muslim identitasnya, tapi kehidupan pemikirannya sekuler, komunis, kemudian kapitalis, kemudian segala macam. Bahkan dengan Islam itu antipati, popi Jangan dibawa agama ke sini. Ini bukan ranah agama. Ini bukan ranah agama. Jangan dibawa. Sehingga bicara agama itu kayak saru. Perso saru. Saru? Tahu? Bicara agama itu kayak aib. Aib. Dianggapnya itu bicara sesuatu yang ini tidak layak. Terus kalian Ya karena ya ini orang dia tidak mengenal jati diri agama dia. Ah, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, kalian yang menjadi target pengkafiran mereka, orang kafir ini makarnya kayak apa? Bahkan digambarkan Allah sampai bisa menjebol gunung. Kalian akan tidak bisa akan selamat dari makar mereka untuk mengkafirkan kalian. Syaratnya kalian selalu membaca ayat Quran dan mengingat memegangi hadis Nabi. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna wa kuntum tutla alikum ayatullah wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan? Gerakan mereka untuk mengkafirkan muslim itu kuat tapi kata Allah, bagaimana kalian akan bisa dikafirkan? Alias kalian tidak akan bisa mereka kafirkan selama apa? Selama kalian selalu membaca ayat Allah. Selama kalian bersama dengan sunnah Nabi kalian. Barang siapa yang berpegang teguh dengan ini, maka dia terus lurus di atas al mustaqim. Hanya orang-orang yang tidak pernah dengar Quran, tidak pernah dengar hadis itu yang sangat gampang menjadi sasaran pemurtadan. Makanya, Mas kalian, gerakan pertama orang kafir melalui tangan-tangannya orang-orang munafik di tengah-tengah muslimin adalah usaha untuk tidak pernah umat Islam itu ngaji Quran. Bukan sekedar membaca, ngaji Quran. Allah yang katakan, bukan sekedar kesimpulan ulama. Allah yang katakan, apa itu? وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون Orang-orang kafir mengatakan, jangan sekali-kali mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah kekacauan di dalam Al-Quran. kamu akan menang katanya. Kunci kemenangan itu kalau bisa membuat umat Islam telinganya buntet dari Quran. Telinganya nggak pernah dengar ayat Quran. Karena ayat Quran ketika dibacakan, diterangkan, kemudian ngeresep dalam hati, uh, akan jadi tumbuhan raksasa yang membuat dia itu bisa hebat dalam kehidupannya. Makanya jangan sampai ada ayat Quran yang nyantol di hati, yang mampir di hati. Karena bahaya. Bahaya bagi kelangsungan kekafiran. Orang kafir tidak bisa leluasa untuk menggarap orang muslim. Karena memang orang kafir itu targetnya, ayo manut aku, melu aku. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتبعوا سَبِيلَنَا وما هم بحاملين من من شيء إنهم لكاذبون Orang-orang kafir pidato di hadapan muslimin. Arah pembicaraannya kepada kaum mukminin. Apa itu? Ittabi'u sabilana. Mari ikuti jalan kami. Bok kamu melu model kehidupan kami, berpolitik kami, berekonomi kami, gaya hidup kami, dansa-dansa, campur aduk, laki perempuan, pakaiannya telanjang saja, buka aurat, cara berputeliknya, jangan sampai pakai agama, bebaskan politik dari agama, bebaskan ekonomi dari agama, bebaskan hidup dari agama, sudah ikut kami saja. Ada nggak ajakan begitu kira-kira, Pak? Ya kalau terang-terangan wahai orang mukmin ikutlah kafir dengan kami, nggak ada. Tapi kalau televisinya, korannya, bukunya, seminarnya, pendidikannya mengarahkan buang agama, mari kita hidup dengan cara begini, itu yang mewarnai di mana-mana. Maka mesti diajarkan Quran kepada muslimin kalau pengen selamat. Diajarkan hadis Nabi kepada muslimin kalau dia pengen selamat dari kekafiran. Itulah kunci. Maka di sini katakan ammal khabir famaknahu Adapun makna al-khabir, al-latiful khabir, maknanya adalah alladhi adraka ilmu as-sarair wa tala'a ala maknunid dhamair wa ilmu khafiyatil budur wa lataiful umur wa taqaiquz dzurrat fahuwa ismun yarji'u fi madlulihi ilal ilmi bil umuril khafiyah allati hiya fi ghayatil lutfi wasighar wa fi ghayatil khifai wa min babi aula wa ahra ilmuhu bid dawair wal jaliyat adapun al khabir maknanya adalah Allah yang ilmu itu mencakup segala rahasia. Enggak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari Allah Ta'ala. Yang Allah ilmunya itu meliputi melihat bagi Allah sangat jelas maknunid dhamair. Apa yang menjadi rahasia-rahasia hati disimpan-simpan di hati Allah semuanya tahu. Ilmunya meliputi tentang biji-bijian yang tersembunyi, yang kependem-kependem, yang deresap-deresap yang delek-delek, semuanya Allah tahu. walatafil walataiful umur dan segala perkara yang lembut yang rumit, yang detail. Allah mengetahui takoik, zurat, dan semua yang sifatnya lembut-lembut sebesar atom atau sebesar biji debu segala macam semuanya dalam liputan Allah Ta'ala. Yang kembalinya nama Allah Al-Khabir ini ilmu Allah yang meliputi segala yang tersembunyi, yang kecil-kecil, yang lembut-lembut, apalagi yang ngegleh, yang jelas, yang terang-terangan. Sehingga sekalian, makna Allah Al-Latif kita singkat. Mana'ul latif itu maknanya kembali pada dua ini. Satu, al khobir. Makna Allah al-latif bermakna khobir. Yaitu kelembagaan Allah mengetahui dengan sangat mendetail ilmu Allah mencakup segala-galanya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah segala rahasia dalam cakupan pengetahuan Allah Ta'ala ini makna pertama makna latif adalah ini al khobir. Ilmunya mencakup menjangkau segala sesuatu tanpa ada yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Yang kedua, Alladhi yusilu ila ibadi wa awliyai wa masalihuhum masalihahum bitala bilutfihi wa ihsani min turuqin la yas'uruna biha. Makna al-latif adalah Allah yang telah mengirim kepada hambanya, kepada wali-walinya, segala macam masalah kehidupan mereka itu karena kelembutan dan kebaikan Allah dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Di antaranya kelembutan Allah secara umum. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian minta kepada Allah supaya diberikan jatah udara? Yang nggak ada, dikasih langsung dengan karena kelembutan Allah Ta'ala. Karena Allah tahu kalau manusia nggak ambekan mati, sesek. Maka Bapak Ibu sekalian berpikir bahwa kita nyedot udara itu tanpa pakai mikir. Pokoknya tanpa mikir was-was sat sat sat saja sehingga betul-betul manusia nyaman. Detak jantung kita juga berjalan begitu otomatis. Yang ini merupakan kebutuhan kita karena kelembutan Allah, maka Allah berikan itu semuanya. Belum yang sifatnya kelembutan khusus yang Allah berikan kepada kaum mukminin dari nikmat-nikmat yakni khusus. Oleh karena itulah kelembutan Allah adalah bi'abdihi wa li'abdihi. Yakni bagi hamba dan untuk hamba. Kadang-kadang dari kepada hamba itu Allah menggerakkan dari dalam. Allah berikan semangat untuk ke masjid, Allah berikan semangat untuk duduk mendengarkan majelis ilmu. Allah berikan semangat untuk baca Quran, untuk berzikir, untuk sodakoh. Ini adalah latfuhu bi'abdihi. Kelembutan Allah, ini pada hambanya itu. Sehingga Allah gerakkan dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Yang kedua, kelembutan untuk hamba. Ceritanya Yusuf, sampai terlontar-lontar di bak saudaranya, kemudian dimasukkan sumur, kemudian dibawa oleh eh, ke kerajaan eh, dijual, ditemukan pedagang dijual sampai kemudian diambil kerajaan, jadikan anak angkat, ternyata ibunya atau Zulaikha istri sang raja kepencut berat sehingga pengen menikmati Yusuf tapi gagal sampai akhirnya Yusuf dipenjara sampai kemudian cerita Yusuf dimakan penjara, menjadi perdana menteri, atau menjadi menteri keuangan di negeri itu. Cerita dari awal yang rekoso kelunta lonta itu untuk mengantarkan beliau duduk di kerajaan Mesir. Ini namanya proses kelembutan Allah untuk mengantarkan Yusuf menjadi orang yang mendapatkan kebaikan. Pakai ibaratnya lakone ngono lakonnya Lakone kayak gitu itu bagian kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Mas kalian, di antara kelembutan Allah, Allah berikan manusia semangat untuk taat. Dia gampang meninggalkan maksiat. Dia menyelisih selalu tuntutan hawa nafsu yang ingin mengarah kepada perbuatan jelek. Ini termasuk kelembutan Allah Ta'ala. Di antara kelembutan Allah, Allah mengirimkan rezeki-rezeki kepada para hamba sehingga hamba tercukupi apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini. Di antara kelembutan hamba, Allah mendidik hamba dengan pendidikan yaitu untuk menjadi orang yang baik, ilmu dan iman sehingga diletakkan dia diletakkan di lingkungan yang saleh, rumahnya dekat masjid, ada pengajian, ada uh, kegiatan bersama yang baik-baik. Ini kelembutan Allah. Dia diletakkan oh di lingkungan yang baik. Amal solehnya tumbuh, imannya tumbuh, kebaikannya tumbuh. Di antara kelembutan Allah Subhanahu wa taala, Allah pilihkan dia teman-teman baik. Kebetulan di sekolah dapat teman baik, di kantor dapat teman baik, kemudian di jalan dapat teman baik. Dan itu doa Nabiullah Yusuf. Kalau kita yang berdoa, Allahumma alhikna bisalihin, ya Allah temukan aku dengan orang-orang yang saleh. Di masjid ketemunya bukan minta maaf, orang yang mereka mengajari kufur kepada Allah, kufur kepada Quran. Alhamdulillah kita di masjid ketemunya orang-orang yang mengajak pada Quran dan Sunnah. Bukan ngajak ke kubur-kubur, bukan ngajak kepada khurafat-khurafat. Di tempat kerja kita didapatkan teman yang baik, ditemukan orang-orang saleh, dapat istri alhamdulillah solehah. Yang soleh ya dapat solehah, bukan soleh dapat soleh, saleh dapat solehah. Yang solehah dapat saleh. Adapun kalau suami yang solehah, gimana suami solehah? Suami yang tidak punya kejantanan. Terus kalian, di antara kelembutan Allah terkadang Allah memberikan ujian kepada hamba yang ujian itu untuk menggugurkan dosa-dosa. Nabi katakan, "Mayusibul muslima min nasobin aw wasabin aw hammin au husnin au ada au ghamin hatta yushaku hatta syaukah yushaku biha illa kafarallahu biha min hatayahu Tidaklah seorang muslim dia kena keletihan, lelah, letih, letih karena kerja, letih karena dakwah, letih karena cari ilmu, letih karena membantu orang, letih, capek. Tidaklah dia terkena penyakit, dia telah tidaklah dia galau, dia sedih karena sesuatu, dia terkena gangguan, dia ada eh, ke kegalauan sampai toh duri yang nancap di kulit dia, Allah akan jadikan itu penghapus dosa. Menggugurkan dosa sehingga kata seorang salaf, laulal masaib ma waradna al akhirata minal mafalis. Kalau bukan karena ujian musibah-musibah kita akan masuk akhirat sebagai orang yang bangkrut. Karena dosa kita nggak digugurkan oleh Allah Ta'ala. Musibah-musibah itu menggugurkan dosa. Kalau kita bersabar. Mas kalian ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Minta maaf kalau kelewatan 5 menit.